Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yang selalu kita hormati dan juga yang selalu kita muliakan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat sehat wal afiat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya dan terutama urusan dakwahnya pun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin dan telah pula yang kami hormati yang kami muliakan para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kemuliaan dan juga keistiqomah untuk selalu senantiasa mendengarkan kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan dan para tabiatnya dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafaah khusus dari beliau nanti di yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin baik dalam agenda kegiatan majlis Ramadan yang penuh berkah ini kita terbiasa mengikuti kajian zawiyah duha dengan mengkaji kitab aqidatul awam bersama guru kita semua Buya Yahya maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin amin ya rabbal alamin baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اذكروا صلاة على النبي محمد والسلام على رسول الله حبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد ومحبة أصحاب حبيبك سيدنا محمد ومحبة أهل بيت حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki dengan kitab Aqidatul Awamnya kita sudah sampai kepada perkataan Nadim Fazinabun wa Daru Ruqayyah wa Ummu Kulthumin Zakat Radiyah antis ini swatin an, antis ini swatin wafatul Mustafa khujirna fakhtarna nabiyil mujtahid muktafa kemarin ada ungkasan dari putri-putri baginda Nabi yang belum kita sebut Sayyidah Rukayah dan Sayyidah Umi Kulthum Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Umm Kulthum Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah ibundanya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra semua dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyidina Ibrahim lahir di Mekah sebelum tujuh tahun sebelum Nabi mendapatkan wahyu suaminya sebelum nikah dengan Sayyidina Uthman suaminya adalah Utbah putra dari Abi Lahab belum sempat berkumpul sudah bercerai demi kepatuhan kepada ayahanda ayahandanya kepada bapaknya karena Abu Lahab yang menyuruh bercerai dalam ramka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu hingga setelah itu Allah pilihkan suami terbaik yang lebih baik jauh lebih baik jauh lebih baik daripada Utbah yaitu Sayyidina Uthman bin Affan menikahlah Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Uthman bin Affan kemudian sempat mempunyai anak biarpun umurnya tidak panjang umurnya tidak panjang dan beliau meninggal waktu perang Badar maksudnya pada tahun kedua Hijriah kemudian setelah itu Ummi Kulthum terakhir ya Umi Kulthum putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya adalah Sayyidah Khadijah. Lahir di Mekah 6 tahun sebelum Bi'thah. Lebih tua daripada Sayyidah Ruqayyah. Kemudian menikah dengan Utaibah anak Abi Lahab karena ini kerabat keluarga besar kaum Quraisy ini adalah orang-orang terhormat, semuanya itu orang-orang besar di Mekah. Abu Lahab dan seterusnya. Abu Jahal. Dan sebelum Nabi mendapatkan wahyu memang mereka juga satu kekuatan. Tapi begitulah setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sebagian menjadi pendukung Rasulullah sebagian lagi memusuhi untuk contoh bagi umat ini bahasanya dakwah itu seperti itu kadang ada musuh yang dari dalam rumah sendiri hanya kemarin kita kita lanjutkan dulu kemudian Sayyidina Ummi Kulthum didikahkan setelah itu menikah dengan Sayyidina Uthman bin Affan setelah Sayyidah Ruqayyah wafat tanggal 2 Hijriah tahun 2 Hijriah Sayyidah Ruqayyah wafat kemudian Rasulullah menikahkan Sayyidina Uthman bin Affan dengan Sayyidah Ummi Kulthum keberuntungan bagi Sayyidina Uthman bahkan Rasulullah berkata kalau seandainya setelah meninggalnya uh, apa nama meninggalnya Sayyidah Ummi Kulthum kalau seandainya aku punya anak perempuan lagi ini saya akan aku nikahkan dengan Uthman begitu cintanya baginda Nabi dengan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Uthman kepada baginda Nabi Sayyidina Uthman mendapatkan dua putri Nabi setelah meninggalnya Sayyidah Ruqayyah menikah kepada Sayyidina menikah dengan Sayyidatina Ummi Kulthum maka akhirnya digelarilah Sayyidina Osman dan gelar nurain orang yang mendapatkan dua cahaya putri Nabi cahaya semuanya dikubur di Baki dan juga Sayyidah um Ruqayyah dikubur dimakamkan di Baki juga kemudian cucu-cucu baginda Nabi tadi disyaratkan ada cucu baginda Nabi disebutkan dua cucu Sayyidina Hasan dan Husain cucu Nabi dari Sayyidina Sayyidat Fatimah adalah Sayyidina Hasan wafat tahun 50 Hijriah dimakan 49 Sayyidina Husin meninggal tahun 61 Hijriah kisah agung Ma'rokah Karbala Sayyidah Zainab setelah Sayyidina Husin satu tahun 61 Hijriah Ummi Kulsum atau sering disebut dengan Zainab Al-Wusta wafat tahun 75 Hijriah kemudian ada Muhsin wafat masih kecil ada yang mengatakan namanya Hamzah ada lagi namanya Hamzah ada lagi Kil itu tapi ini yang tersebut adalah tadi Muhsin meninggal waktu kecil baik dari Sayyidah Zainab ada putra cucu baginda Nabi namanya Ali meninggal juga menjelang umur dewasa menjelang balik meninggal Umamah Umamah itu yang diwasi itu oleh Sayyidah Fatimah Zahra kalau Sayyidina Ali menikah setelah Sayyidah Fatimah adalah agar menikah dengan Umamah karena Umamah lebih mirip terlaku dengan Sayyidah Fatimah di Zahra jadi Sayyidat Fatimah itu setelah wafat wasiat dengan tiga yang pertama agar dikubur di malam hari yang kedua agar dibuatkan keranda mayat agar tidak dilihat oleh orang lekuk-lekuk tubuhnya mungkin pernah kami hadirkan kisah bagaimana Sayyidat Fatimah di Zahra itu di saat ngelihat ngelihat orang meninggal dunia dulu itu kalau orang meninggal dunia taruh di papan diangkat begitu jadi kelihatan geluntung begitu mayatnya jadi kan ada bentuk lekuk tubuhnya gitu Sayyidat Fatimah itu merasa kalau diri beliau nanti kalau mati kan juga harus kan, menangis lalu Asma bintu Umais bertanya kenapa apa yang menjadikan kau menangis wahai putri Rasulullah aku nanti beliau menjawab aku nanti kalau mati akan dibawa seperti ini ya tentu dong semua orang kalau mati harus dibawa begini dibawa ke kubur kata Sayyidat Fatimah Zahra lihat sudah memikirkan tentang setelah mati alangkah malunya aku nanti jika aku mati lalu aku diangkat di atas papan lalu kelihatan oleh orang-orang lekuk-lekuk tubuhku. Sekarang masih hidup pamer lekuk tubuh, ngaku pecinta Nabi Muhammad, ngaku pecinta Siti Fatimah Zahra. Sayyidat Fatimah paling sucinya manusia. Sudah lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan ngaku pecinta Siti Fatimah, sudah begitu berkata begini, yang penting kan hati. Nah, ini memang Siti Fatimah hatinya jelek sampai harus kayak gitu memang hati Siti Fatimah hatinya kotor sehingga harus menjaga auratnya setelah mendengar beri, mendengar sebab tangisnya Siti Fatimah seperti itu lalu Asma Asma itu adalah jandanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar jadi pernah diajak juga hijrah ke Habasyah dan sini lalu bercerita wahai putri Rasulullah aku pernah punya pengamalan ngelihat, pengalaman melihat mayat di Habasah sana Habasyah jadi kalau mayat itu mau dibawa ke kubur itu bukan dibuka begitu dibuatkan tempat seperti tempat yang tinggi begitu mayat terdalamnya lo ditutup sehingga tidak kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya nah kalau kita namanya keranda keranda mayat mendengar berita seperti itu begitu girangnya wanita mulia itu girang wanita mulia itu yang mula kelihatan sendu dan duka berseri-seri dan berkata Asma tolong kalau aku mati nanti buatkan kayak begitu kemudian wasiat yang kedua kubur aku di malam hari yang ketiga nikahkan suamiku dengan Umamah Umamah ini cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dari Sayyidah Ruqayyah punya anak juga Abdullah kecil Sayyidah Umi Kulthum tidak punya anak baik setelah itu ada sedikit supaya tidak salah faham mumpung ingat kemarin gue nyinggung kisah Sayyidah Zainab karena memang kalau di media itu dijadikan contoh Rasulullah saja punya mantu kafir kok masa nikah kawin silang nggak boleh ini kadang ini orang memanfaatkan kisah-kisah tidak mengerti cerita sesungguhnya seperti apa Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah kita sebutkan ya kisahnya ini kisahnya menikahnya Sayyidah Zainab adalah sebelum Nabi mendapatkan wahyu dan nikahnya Sayyidah Zainab adalah dengan sepupunya ibunda Sayyidah eh, Sayyidah Zainab menikah dengan Abdul As ibn Robi. Abdul As ibn Robi itu anaknya saudarinya Sayyidah Khadijah Kubro yaitu Halah binti Khuwailid Halah binti Khuwailid jadi antara Sayyidat Zainab dengan Abdul As ibn Rabi itu sepupu dan orang-orang mulia, nasab mulia semuanya ini menikah dan pernikahan ini betul-betul menggembirakan Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan bangga Sayyidah Khadijah Kubra karena Abdul As orang yang baik lembut hati penyayang dan dimeriahkan betul pernikahan saat itu sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra memberikan hadiah kalung kecintaannya kepada Sayyidah Zainab di acara pernikahan tersebut dikenakan kalung istimewanya sebelum Nabi jadi Nabi sebelum Nabi menjadi mendapatkan wahyu dan betul kedua mempelai ini saling mencintai dan luar biasa kisah cinta itu hingga sampai pada akhirnya Nabi dapat wahyu nah setelah Nabi dapat wahyu Sayyidah Zainab masuk Islam mengikuti ayahanda beliau di saat mengikuti ayahanda beliau ada perbedaan dalam rumah tangga kemudian kata Abu As kepada Zainab Zainab aku tetap dalam agamaku dan engkau mengikuti agamaku agamamu bagiku cinta lebih agung dari itu semuanya biarkan aku dengan agamaku dan engkau dengan agamamu tapi kita tetap bersatu dalam cinta Zainab juga sadar kalau beliau punya cinta lalu berkata sebentar sebentar wahai Abdul As ibn Rabi selagi engkau masih dengan agamamu maka aku tidak halal untukmu tolong kembalikan aku kepada ayahku atau suruh orang untuk menghantarkan aku kepada ayahku dan setelah itu Zainab tidak akan halal lagi untukmu sampai engkau masuk Islam ada cinta di antara keduanya saling menghargai lihat akhirnya Sayyidah, Sayyidah eh, Abdul As ibn Rabi mengikuti baiklah berpisah tempat tapi tetap sama-sama di Mekah hari demi hari berganti hingga terjadilah perang Badar setelah Nabi hijrah ke Madinah Zainab belum hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah terjadilah perang Badar dan ternyata Abul As ibn Rabi termasuk salah satu pasukan di dalam perang Badar sehingga Badar itu dekat ke Madinah dari Mekah perjalanan nanti di Badar nanti ke Madinah jadi Abul As ibn Rabi itu datang bukan untuk ke Nabi mau masuk Islam tidak rupanya ingin berperang melawan kaum kaum muslimin dan ternyata kemenangan ada pada kaum muslimin kalahlah orang kafir Quraisy berantakan porak-poranda banyak yang mati termasuk Abu Jahal mati di situ Hah? Abu Jahal mati di situ Utbah Utaibah semuanya kemudian si Ab Bul'as bin Rabi ini tidak mati tapi tertangkap jadi tawanan perang dibawalah tawan perang itu ke Madinah sampai di Madinah sisa-sisa pasukan yang ada di, di perang badar orang-orang kafir sisa-sisanya kembali berita kekalahan sampai ke Mekah termasuk Sayyidah Zainab mendengar berita kekalahan kafir Quraisy termasuk berita-berita orang yang ditawan pun terdengar di kota Mekah termasuk Zainab mendengar bahasanya Abdul As ibn Robi jadi tawanannya akhirnya orang-orang yang ada di Mekah yang itu mengumpulkan uang untuk menebus tawanan-tawanan itu harus tebus untuk dikembalikan diam-diam Sayyidah Zainab menyimpan cinta tapi tidak mau melanggar syariat ini hanya pengabdian cinta saja untuk bertemu tidak tiba-tiba Sayyidah Zainab melepas kalungnya kemudian dikirim bersama orang-orang yang akan menebus yang akan dikirim bersama harta-harta untuk menebus tawan-tawanan yang ada di di Madinah kemudian berangkatlah orang yang akan menebus ini tiba-tiba waktu barang-barang tebusan ini sampai kepada baginda Nabi dilihat Nabi terkaget, ada kalung. Karena Nabi sangat kenal ini kalung kecintaan sua istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah Kubra yang diberikan kepada Sayyidah dan Zainab. Berlinang Nabi lihat. Memahami makna cinta. Sebesar itu cintanya Zainab kepada Abu Abdul As. Nabi langsung paham. Hai kaum, hai kaum muslimin, ini ada salah satu penebus ini adalah Zainab putriku lepaskan Abul As apa engkau bisa memilih antara mempertahankan semuanya di sini atau engkau lepas dengan bebas atau engkau bayar tebusan ini cuman aku berharap bahwasanya spesial orang ini kau lepas demi putriku kau lepas Abul As ibn Robi kau lepas dan kembalikan kalungnya kepada yang punya kembalikan kalungnya kepada yang punya akhirnya sahabat Nabi berkata marhaba ya ya Rasulullah akan kami lepas Abul As dan akan kami kembalikan kalung dan harta yang dititipkan oleh Zainab lalu Nabi mendekati kepada Abul As mendengar kisah cinta ini Nabi berharap semoga Abul As dapat hidayah akhirnya Nabi berkata kepada Abul As wahai Abul As apapun bentuknya engkau tetap tidak halal dengan putriku tolong kau penuhi janji berjanjilah setelah sampai ke Mekah tolong kembalikan putriku kepadaku lalu Abul As berkata baik wahai Muhammad saya akan kembalikan pulanglah Abul As Sampai di sana Abul As mencari Zainab bukan untuk mengucapkan terima kasih telah kau tebus aku, tidak. Akan tapi Abul As menemui Zainab hanya berkata, "Kembalilah engkau kepada ayahmu." Kembalilah engkau kepada ayahmu. Kemudian Abu Has pergi menemui saudara yang bernama Kinanah ibn Rabi' dengan berlinang air mata lalu berkata Kinanah kau tahu begitu dalamnya cintaku kepada Zainab dan aku akan kirim Zainab untuk kembali ke Madinah kepada ayahnya tapi aku tidak mampu melepasnya biarpun hanya sampai ke tapal batas pun aku tidak akan mampu mengantarkannya tolong Kinanah kau siapkan kendaraan jemput Zainab antarkan sampai ke tabal batas kota Mekah di sana ada yang menunggu utusannya Muhammad dan tolong muliakan wanita ini jaga jangan ada yang berani mengganggu sampai berantakan anak panahmu maksudnya sampai tetesan darah terakhir masih menghormati akhirnya betul Sayyidah Zainab mempersiapkan semuanya setelah persiapan selesai datanglah eh, Kinanah ibn Rabi iparnya datang Sayyidah Zainab naik ke onta yang sudah ada kendaraannya itu berangkatnya di siang hari polos-polos saja berangkat siang hari orang kafir Quraisy melihat ini kok ada wanita mau dikeluarkan siapa dia kok ada wanita mau dikeluarkan dari kota Mekah dalam keadaan kita baru kalah perang ini siapa Zainab Zainab kejar dia akhirnya pasukan pada mengejar termasuk ada nama Habbar Ibn al-Aswad Ibn al-Muttalib ya pertama kali bisa ngejar melempari anak panah terus menyerang sekeduknya Sayyidah Zainab Kinanah merasa punya tanggung jawab berhenti kalian semuanya kalau kalian tidak berhenti dan kalau kalian mendekat kepada onta ini maka niscaya semua dari kalian akan merasakan anak panahku akhirnya Abu Sofyan berkata hentikan jangan serbu kita lebih baik ngomong baik-baik. Karena Kinanah orang terhormat. Kinanah ibn Rabi orang terhormat juga di situ. Akhirnya ngobrol Abu Sufyan. Aku tidak mempermasalahkan engkau membawa Zainab dan aku tidak ingin juga menyekap Zainab di sini. Cuma dalam keadaan kita baru kalah, kenapa kau tampakkan dirimu akan menyerahkan seorang perempuan kepada musuh di terang siang hari? Maksudnya jangan pelok terang-terangan banget lah gitu kalau <laughs> kita itu sudah malu kalah perang ini. Akhirnya baik. Kembali. Kembalilah Kinanah. Setelah kembali malam harinya baru Kinanah mengantarkan Zainab kepada Zaid bin Harithah yang sudah di tapal batas kota Makkah dibawalah Zainab lihat dengan derai air mata si Abdul As pergilah Zainab Sayyidah Zainab kepada ayahanda beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari berganti hari bulan berganti bulan dan Abdul As dengan aktivitasnya pembesar Quraisy orang yang punya usaha bisnis akhirnya seperti biasa li ila fi li ila fi quraish ila fi milata syita'i wa saif sana pergi dari Mekah ke Syam biasa melanjutkan biasa perdagangan termasuk yang Abdul Asni bersama rombongan perdagangan pergi ke Syam setelah pulang dari Syam membawa barang dagangan banyak mikir nih tanggung jawab saya harus membawa hartanya orang kaf orang orang Quraisy kaumku dihabiskan orang etmat Islam gimana cara mengembalikannya berpikir Abdul Asni sudah berpikir, ingat Zainab. Ingat Zainab. Diam-diam Abul As pergi ke Madinah. Di malam hari sampai di Madinah mencari tempatnya Zainab. Datang kepada Sayyidah Zainab dan berkata, "Zainab, lindungi aku." Jadi ada namanya minta jaminan perlindungan keamanan. Zainab mendengar bahasanya itu adalah siapa? Abul As ada cinta. Lalu Sayyidah Zainab di pagi-pagi langsung datang waktu Nabi Muhammad melakukan sholat. Waktu Nabi Muhammad melakukan sholat, Sayyidah Zainab datang dan berkata, ada satu orang dari kota Mekah datang ke sini, namanya Abul As, dia akan menjadi jaminan aku akan menjadi jaminan untuk dia jaminan keamanan untuk dia setelah selesai sholat Nabi mendengar mendengar tadi Nabi berkata kepada para sahabat yang lainnya kamu dengar apa yang aku dengar kira-kira suara Zainab telah melindungi abul As ibn ibn Rabi kemudian ada tambahannya dan memohon barangkali memohon agar harta-harta yang selama ini dirampas untuk dikembalikan lalu Nabi berkata untuk yang kedua ini aku serahkan kepadamu wahai kaum muslimin karena itu adalah hak fa adalah hakmu untuk kau ambil tapi jika engkau kembalikan aku lebih senang itu semuanya akhirnya para sahabat Nabi mengatakan ya Rasulullah akan kami kembalikan saja cuman ada sekelompok orang yang berkata Iya Abul As dakwahnya jiwa dakwahnya hidup masuk Islam aja harta ini akan kau ambil sebagai harta rampasan boleh untuk muka ambil masuk Islam saja Abul As dengan wibawanya tidak alangkah rendahnya jika aku masuk Islam lalu aku berkhianat dengan kaumku berarti permulaan Islam yang jelek untukku tidak aku tidak akan masuk Islam lalu aku berkhianat dengan saudara-saudaraku di sana Akhirnya baiklah diserahkan kepada Abu As. Setelah diserahkan kepada Abu As, pulanglah Abu As dengan harta-harta yang selama ini hilang. Setelah sampai di kota Mekah, dibagi-bagi dipanggil yang punya harta ini ini dipanggil. Masih ada yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Masih ada yang tersisa yang belum dapat? Tidak ada. Dengar ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh aku tidak mau masuk Islam di Madinah bukan karena apa, tapi karena takut aku dibilang pengkhianat. Maka setelah urusanku beres, aku akan masuk Islam dan aku akan ke Madinah setelah ini. Subhanallah. Pergilah Abdul As ke Madinah. Bergembira Nabi Muhammad cinta yang terpisahkan akan bertemu kembali hidup dalam suasana yang sangat indah akan tapi Allah sangat kasih dengan Sayyidah Zainab tidak lama pertemuan keindahan itu Sayyidah Zainab menghembuskan nafas yang terakhir ini kisah cinta Sayyidah Zainab dengan Abul As nah ini cuman ini jangan sampai diambil cerita ini adalah oh Nabi Muhammad nikahkan anaknya dengan orang kafir ini kan ada liberal kan ada ini ini baik ini kisah cinta Sayyidah Zainab baik kita tinggalkan kisah cinta kemuliaan Sayyidah Zainab baik kita lanjutkan apa sekarang antis ini swatin ya zaujatun Nabi saw. istri baginda Nabi saw. Nabi wafat meninggalkan sembilan istri And this in iswatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyil khuyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Sembilan, nabi, sembilan istri yang ditinggal waktu wafat Nabi meninggalkan sembilan istri sebab dua yang meninggal waktu Nabi hidup yang meninggal waktu Nabi hidup adalah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang lain adalah meninggal setelah baginda Nabi SAW khuyirna mereka suruh memilih fakhtar dan nabi maka milih nabi tidak akan menikah selamanya sampai dikatakan ummahatukum dalam Al-Quran mereka adalah ibunda-ibunda kita maka gelarnya apa? ummahatul mu'mininya tidak, tidak boleh kita nikahi memang bukan mahram dengan kita bukan mahram dengan sahabat tapi diharamkan menikahi istri Nabi karena kehormatan siapa? baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhtarna mereka lebih memilih Nabi al-muqtafa nabi yang diikuti Aisyah wa Khawsatu wa Salatu Sofia kita mulai dari Sayyidah Khadijah Sayyidah Khadijah belum disebut sejarah singkatnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid lakabnya adalah At-Tahirah beliau dipanggil atau Ummul Qasim kunyahnya lakabnya panggilannya apa? Ummul Qasim dia dipanggil juga dengan At-Tahirah karena memang orang yang sangat menjaga Sayyidah Khadijah terbebas dari menyembah berhala biarpun hidup masa sesembahan berhala adalah merebak waktu itu dan Sayyidah Khadijah adalah termasuk orang pertama kali yang masuk Islam orang pertama kali dari kaum wanita adalah Sayyidah Khadijah al Kubro. lahir sebelum Nabi 15 tahun Sayyidah Khadijah itu lahir sebelum Nabi 15 tahun punya nasab kemuliaan iffah afif menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita bukan perempuan murahan kan ganjenda mulia Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau sebelum dengan Nabi menikah dua kali karena memang orang mulia setelah satu pergi meninggal tidak diganti oleh yang lainnya karena orang mulia Sayyidah Khadijah Al-Kubra berteman dengan Abi Halah ibn Zuror punya anak namanya Hindun Hindun laki-laki sama Halah perempuan Halah dua anak setelah itu berakhir kisahnya dengan ini kemudian menikah dengan Atik ibn Abid punya anak lagi perempuan dikasih nama Hindun wanita mulia sangat dicintai oleh Rasulullah dan tidak ada tandingannya Siti Aisyah lah ini kejujuran Siti Aisyah Siti Aisyah lah yang meriwatkan satu hadis Rasulullah kalau sudah menyebut Sayyidah Khadijah itu menyebut dengan mata eh, wajah ber, wajah berseri-seri mata perwina dengan penuh tampak kalau begitu bangga begitu senang dengan Sayyidah Khadijah al Kubro. setiap bercerita seperti itu Siti Aisyah ya cemburulah setiap Nabi Muhammad menyebut biar menyebut menyebut biasa Khadijah Khadijah jadi ada ada suara yang masuk Khadijah jadi menyebut Sayyidah Khadijah pasti dengan tanda tampak tanda kecintaan yang dalam dari baginda Nabi Sayyidah Aisyah itu ya cerita setiap kali berkatanya Pak karena Nabi idza dzakarat Khadijah ta'athna 'alaiha Rasulullah itu kalau menyebut Siti Khadijah pasti ada tambahan sanjungannya fa'ahsanat thana dan menyanjung dengan sanjungan yang luar biasa faghirtu aku cemburu yauman suatu ketika ini loh kalau memang Siti Aisyah pendusta akan disembunyikan hati sini ini benar Siti Aisyah yang bercerita langsung faghirtu aku cemburu fakultu maksudnya ya Rasul akhirnya berkata ya Rasulullah kau sering sebut-sebut perempuan itu bukankah Allah sudah menggantikanmu yang lebih dari itu semuanya khairan minah bukankah Allah telah menggantikan Waqad Allah biha khairan minha Allah telah menggantikan dia dengan orang yang lebih bagus dari dia Nabi menjawab Allah ma abdalani ma abdalani Allahu khairan minha tidak ada tidak Allah tidak menggantikan wanita lebih bagus dari dia wow Siti Isah langsung yang cerita ini kalau memang Siti Isah dikatakan perempuan jelek kayak yang disebarkan oleh kaum Syiah nggak akan cerita ini cerita <laughs> sampai Rasulullah ngomong tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah amanat bi idh kafaru iman kepadaku orang belum beriman sedekat ini kadzabanin nas dia percaya kepadaku orang belum percaya wasadni bimalia dialah termasuk yang berjuang dengan hartanya dengan itharamanian nasu di saat orang menghalangiku dari rizki maksudnya memboikot Khadijah mengeluarkan hartanya habis-habisan demi aku dan juga Allah memberikan kepadaku anak melalui dia Khadijah masih banyak kelebihannya artinya apa pengukuhan dari Siti Aisyah Nabi berkata tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra beliau dimakamkan di Maklah kuburannya ahli Makkah kita sering ziarah dari jauh biasanya kalau masjid lewatkan situ kuburan Sayyidah Khadijah Al-Kubra makna kemudian Sayyidah Saudah bintu Zam'ah Sayyidah Saudah bintu Zam'ah gelarnya Ummul Aswad lahir di Mekah sebelum Nabi diutus 50 tahun 55 tahunnya Islam beliau masuk Islam sebelum hijrah pernah hijrah, pernah hijrah ke Habasyah dengan suaminya namanya Sakran ibn Amru suaminya Sakran ibn Amru kemudian suaminya meninggal punya anak lima saudah itu setelah Sayyidah Khadijah wafat kurang lebihnya satu bulan ada salah satu wanita yang bernama Khawlah binti Hakam Hakim datang kepada Sayyidah Saudah menawarkan gimana kalau kau dengan Nabi Muhammad oh tawarannya ini top-topan ini luar biasa ini Nabi Muhammad langsung fafarahat farhan dan bidzalika senangnya mau dinikahi oleh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menikahlah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 sebelum hijrah Nabi berapa tahun? 10 setelah Nabi mendapatkan wahyu. Kemudian beliau wafat di Madinah Munawarah pada masa kekhilafan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan beliau yang sangat mengerti baginda Nabi. Cintanya luar biasa dan Nabi sangat mencintai juga sangat mencintai Nabi sangat mencintai dan beliau tuh senang menghibur Nabi dia punya keistimewaan tuh pandai meraih menyenangkan Nabi dengan dengan seni bercintanya Sayyidah Saudah termasuk seni bercinta Sayyidah Saudah yang mungkin bagi wanita-wanita hari ini adalah dianggap sebuah kebodohan tapi hakikat hakikat rayuan dahsyat yaitu apa rayuan yang ini dilupakan oleh para wanita-wanita yang laru rayuan dahsyat Sayyidah, Zaid Sayyidah Saudah adalah memberikan harinya untuk wanita tercinta saat itu kepada Siti Aisyah ini yang menjadikan luar biasa ini menghadiahkan harinya untuk Siti Aisyah karena setelah Sayyidah Khadijah wafat di antara istri-istri yang dicintai adalah Siti Aisyah dan Sayyidah Saudah juga mengerti Aisyah adalah ada di hati Rasulullah maka lihat, Sayyidah Saudah adalah memberikan harinya untuk Siti, Siti Aisyah demi mendambakan kecintaan yang lebih dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kaidah mencintai sederhana kan. Mengabdilah untuk orang yang mengabdilah untuk orang yang dicintai oleh orang yang engkau cintai maka dia akan mencintaimu lebih Sayyidah Saudah cerdas Nabi Muhammad mencintai Siti Aisyah maka di saat Sayyidah Saudah memberikan kesempatan Siti Aisyah lebih dekat dari Rasulullah maka yang terambil hati Nabi Muhammad untuk Sayyidah Saudah ini adalah rayuan dahsyat yang mungkin wanita-wanita tidak akan secerdas Sayyidah Saudah ini <laughs> memberikan harinya untuk orang yang dicintai dan ini adalah fitrah coba saja kita punya anak yang sangat kita cintai kalau ada orang baik sama anak kita, apa buahnya? Kita cinta, cinta orang otomatis. Otomatis. Itulah Sayyidah Saudah. Pandai merayu Nabi, pandai menyenangkan Nabi dan suka bikin Nabi tersenyum. Salah satu istri yang sering membuat Nabi tersenyum adalah Sayyidah Saudah. Kemudian Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq lahir di Mekah sebelum hijrah 9 tahun masuk Islam waktu kecil masyur dengan kecerdasannya masyur dengan kecerdasannya sama Sayyidah Khotijah masyur dengan kecerdasannya kefasihan lesannya makanya termasuk Sayyidah Aisyah adalah salah satu deretan sahabat-sahabat perempuan yang ahlim itu Sayyidah Aisyah fukohaknya itu Sayyidah Aisyah dan beliau juga termasuk minal muktirati fi riwayatil ahadithi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah makanya orang yang anti ahli sunnah itu dihantemin Sayyidah Aisyah biar hadisnya hilang nanti Abu Hurairah dihantem Sayyidah Aisyah Ayahnya adalah Sayyidina Bakar As-Siddiq yang memang dari lama sudah mengharap semoga aku bisa sambung silatur sambung kepada Nabi Muhammad. Pengen sambung lebih dekat lagi, sambung lebih dekat lagi, sampai kedekatan hubungan beliau dikuatkan lagi, ditambah lagi dengan pernikahan putri Sayyidina Abu Bakar tercinta Sayyidah Aisyah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Aisyah juga berlayak layak berbangga dengan banyak hal di antaranya apa? Nabi itu wafat adalah di pangkuanku dan sebelum wafat beberapa detik telah menyatu antara ludahku dengan ludahnya karena Nabi waktu itu minta apa? minta siwak siwaknya keras Siti Aisyah mengisarkan, aku lembutkan dulu ya Rasulullah Nabi mengisyaratkan iya siwak itu dilembutkan oleh Siti Aisyah setelah dilembutkan Nabi Muhammad senang bersiwak disiwaki Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam di pangkuan Siti Aisyah dan Nabi wafat di situ. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidah Khafsah binti Umar. Siti Khafsah Ummul Mukminin. Sayyidah Khafsah di bawah Siti Aisyah dua tahun beliau punya suami namanya Khunes Khunes itu termasuk orang pertama yang masuk Islam ikut perang badar terluka di perang badar meninggallah mati syahid Khunais suami daripada Sayyidah Khafsah akhirnya Sayyidah Khafsah menjadi janda berdukalah Sayyidina Umar ini kisah keluarga cerdas juga nih Sayyidina Umar seperti Sayyidah Khadijah cerdas ini yang sering dihadirkan kisah Sayyidina Umar punya putri namanya Sayyidah Zainab uh, Sayyidina Umar kan pengen mulia juga anaknya kehilangan suaminya yang sangat dicintainya di perang badar tapi dia wanita seorang anak gadis yang masih muda, masih muda dan butuh kepada pengayom akhirnya Sayyidina Umar mencari dan nah, inilah yang pering kami hadirkan seorang perempuan jangan gengsi mencari keluarga perempuan mencari dong kalau nunggu-nunggu ya kalau ada yang datang meminang anak kita maka Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan jawaban datang pada Sayyidina Uthman enggak memberi jawaban tidak memberi jawaban itu lebih bikin gundah kalau enggak mau kan enak ngomong tidak begitu tapi enggak memberi jawaban membikin tersiksa mau atau tidak sampai berita itu kepada baginda Nabi ngadu ya Rasulullah aku punya anak perempuan amanat engkau tahu namanya Zain Khafsah yang suaminya meninggal bersama kaum muslimin waktu perang badar Nabi tersentuh hatinya Nabi orang yang sangat penuh kasih lalu Nabi bertanya kemudian Sayyidina Bakar Sayyidina Umar bercerita aku ingin yang menikahi adalah juga orang yang baik lagi aku cari orang baik Abu Bakar aku tawarin dia Uthman saya tawarin dia Lalu Nabi tersenyum dan berkata, Utsman mau terima? Utsman tidak terima. Katailah. Nanti ada yang Utsman akan dapat istri lebih bagus daripada Khafsah. Dan Khafsah akan dapat suami lebih bagus daripada Abu Bakar dan Umar. Dan, dan Utsman. Khafsah akan dapat suami lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Sayyidina Umar mikir, ini orang paling bagus kan Abu Bakar sama Utsman memang siapa lagi pikir-pikir nggak ketemu akhirnya kata Ilah Umar yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri wah nggak berani nawarkan ke Rasulullah tapi lihat Allah melihat perjuangan Sayyidina Umar berusaha mencarikan anaknya akhirnya menikahlah Sayyidah Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di Madinah Sayyidah Khafsah dimakamkan di Baki. Kemudian setelah itu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah Ibn al-Harith gelarnya Ummul Masakin suka membuat pintalan benang kain kayak apa dijual dikumpulin duitnya hanya untuk nyantuni anak anak anak yatim anak orang miskin Seakan mencintai orang ya, orang miskin beliau janda juga suaminya yang pertama adalah Tufail ibn al-Harith meninggal setelah meninggal dinikahi lagi sama saudaranya Tufail Ubaidah ibn al-Harith meninggal di perang Badar setelah suaminya yang bernama Ubaidah ibn al-Harith meninggal Nabi menikahi Sayyidah Zainab binti Huzaimah ya untuk memuliakan kehilangan orang mulia maka Nabi menikahi untuk memuliakan Sayyidah Zainab tentu Sayyidah Zainab sangat senang dengan itu semuanya dia adalah saudarinya Sayyidah Muminah dari ibunya cuman Sayyidah Muminah kan dinikahi setelah setelah Sayyidah Zainab kalau masih ada nggak boleh nanti ada Sayyidah Muminah ibundanya Sayyidah Maimunah sepupu dengan Sayyidah Muminah ini Sayyidah Sayyidah Zainab ini meninggal dan Nabi yang menyolatinya umurnya masih 30 tahun waktu itu dikubur di bagi Sayyidah Ummu Salamah Ummu Salamah ini juga luar biasa kisah cinta yang dahsyat antara keduanya Ummu Salamah itu orang yang baik Ummu Salamah itu orang yang baik dan dalam pandangan Abu Salamah dalam pandangan Ummu Salamah itu sudah nggak ada laki-laki lagi sebaik dia sudah nggak punya harapan deh dan Abu Salamah itu meninggal mendapatkan syahadah dia terluka di lengannya tidak sembuh sampai meninggallah Abu Salamah dan Ummu Salamah tidak berharap untuk nikah dengan ini juga ada kisah kisahnya bagaimana kalau sampai mau dinikahi Nabi SAW suaminya itu sebelum wafat itu mengatakan nanti akan ada yang menikahimu orang lebih bagus dari saya tidak enggak percaya tidak ada kau sangat baik kau tidak ada pengganti bagiku <laughs> meninggallah Abu Salamah tiba-tiba Nabi mendapatkan wahyu semua peringatan wahyu Nabi yang datang akhirnya baru ingat omongannya baru benerin omongan suamiku <laughs> dulu datang orang lebih bagus daripada dirinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di Madinah dikubur di Baki oh, Baki ini makamnya orang-orang besar di sana Sayyidah Zainab binti Jahs Sayyidah Zainab binti Jahs masih ada beliau sebelumnya nikah dengan nah ini kisah yang masyhur disebutkan dalam Al-Qur'an. Mantan suaminya namanya Z salah satu sahabat Nabi yang disebut namanya terang-terang dalam Al-Quran ya Zaid Zaid bin Haritha itu anak angkatnya Nabi SAW akhirnya dibatalkan lah tabani adopsi itu dibatalkan walamma qada minha wa tarazawwajna jadi Sayyidina Zaid bin Haritha itu adalah anak angkatnya Nabi dinikahkan dengan Sayyidah Zainab binti Jahas itu sepupunya Nabi karena ibundanya Zainab itu adalah bibinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Amimah binti Abdul Muttalib jadi itu sepupunya Nabi orang berpangkat keluarga besar sementara Z adalah bukan dari keluarga seperti itu disinilah kisah kafaah nanti berkembang pembahasan para ulama masalah kafaah Sayyidah Zainab tidak bisa bertemu hati dengan Sayyidina Zaid Ibn Harithah Sayyidah Zainab tidak bisa akhirnya berpisahlah keduanya tanpa saling mendolimi, tanpa saling mencaci, tiba-tiba dipisahkan. Setelah dipisahkan, Allah telah menikahkan. Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Sayyidah Zainab. Dan dari sinilah nanti ini ujian iman dan penguat iman. Ujian iman penguat iman ada di Arab sana orang yang punya hafalan Quran gara-gara membaca kisah ini langsung murtad karena suudon dengan Rasulullah apa tiba-tiba suudon Muhammad nikahi menceraikan karena dia membaca kisah karena kisah Zaid, Sayyidina Zaid ini banyak di, ditumpangi oleh kisah-kisah palsu ada yang upaya rekayasa Nabi karena Nabi tiba-tiba jatuh tindak kepada Sayyidah Zainab ini ini ini ini ini, ini. ada tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah tidak ada kisah Sayyidah Zainab. Ini perlu insya Allah nanti kita hadirkan isu-isu tentang bagaimana fitnah yang dihembuskan kisah Sayyidah Zainab. Jadi ada kisah dihembuskan Nabi itu punya rekayasa, melihat Zainab itu cantik, begini, lalu Nabi terpesona, punya rekayasa, lalu terus katanya atas, atas nama Tuhan, lalu diceraikan, lalu dinikahi. Ini dihembuskan fitnah ini. Dan dinukil juga oleh orang Islam, naudzubillah. Nabi tidak seperti itu sampai ada yang murtad suudzon pada Nabi murtad ujung-ujungnya nanti kisah nanti insya Allah agar kita untuk mengcounter hal itu akan kita hadirkan bagaimana kisah percintaan apa kisah pernikahan Sayyidah Zainab dengan Zaid bin Harithah sampai terpisah kemudian bagaimana Rasulullah menikahi Sayyidina Sayyidah Zainab binti Jahas Allah yang menikahkan langsung Allah yang memerintahkan jadi ada satu hikmah ya Nabi istrinya banyak tapi Nabi nggak bisa Nabi itu kalau umatnya empat bahasanya ya juzul adat adat adat bilangan tapi Nabi itu ya juzul ma'dud ma'dud sama adat beda kalau umatnya empat tapi kalau mati ada lagi empat kalau Nabi ma'dud dibatasi ya orangnya itu itu saja ditentukan oleh Allah dengan wah wahyu dan itu khususiah Nabi menikah dengan sebanyak itu adalah khususiah khususiah kekhususan bagi dan Nabi Alaihi Wasallam. baik kemudian Sayyidah Zainab binti Jahaz dia senang bersedekah juga banyak meriwayatkan hadis sebelum meninggal menyiapkan kafannya sendiri beliau itu karena meninggalnya adalah masa Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar yang menyolatinya menyiapkan kafannya sendiri meninggal pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dikubur di Baki adalah Sayyidah Zainab binti Jahsh insyaAllah kalau ingat besok akan kita hadirkan bagaimana kisah pernikahan Sayyidina Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harisah kemudian liku-liku perceraian yang dibaliknya ada fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah untuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik insyaallah. Kita baca nazamnya Aisyatun wa Khafsatun wa Saudah sudah semuanya. Sofiyah belum. Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Hindun wa Zainabun sudah. Kada Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun ardiyah nanti kita Insya insyaallah semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat menambahkan kecintaan kepada ahli bait Nabi di dalamnya adalah keturunan keluarga dan istri-istri baginda Nabi menjauhkan kita dari masuk dan wilayah fitnah dan prasangka buruk kepada keluarga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kita kelak di surga bersama beliau-beliau tercinta dan di dunia menjaga keluarga kita anak kita menjaga iman mereka Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita berikan kasih sayang kepada mereka panjang umur, sehat afiat husnul khatimah al-fatihah Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Demikianlah majlis pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon doa selalu.